Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'na bi wa minha lan iku setengah saking takoh iku riya al amal lillahi ta'ala amal krono Allah ta'ala wa li syai'in akhar lan krono suwiji-wiji kang liya. Qala Sayyidi Abdul Qadir At-Tashtuti Qala ngendika Sayyidi Sopo Sayyid Ingsun Abdul Qadir At-Tashtuti Nyatane Abdul Qadir At-Tashtuti Rahimallahu ta'ala alaika ingatasi siro bi ikhlasil qasdilillahi taala kelawan ikhlas krono nejo Allah taala wala tatahawanu lan ojo gawe gegampang siro fi dalika ing dalem mengkuno mengkuno ikhlas watardo lan rido siro bitalbi sinafsika kelawan ngenggu nafsu siro alaika ingatasi siro fatah fatahliku moko rusak siro Kaayyakuna koyok-koyok ayyakuna yen to ono albais opo perkara kang bangkitaken laka maring sira fi fi'lil ibadati ing dalem nglakoni ibadah amroini iku rong perkara nyatane fanun wa bakun fanun rusak wa banun wa bakun lan kekal wa lan utawi iki ba'ith perkara kang bangkitaken min ashabi turki iku setengah saking perkoro kang repot turki gedor ria, gedok ria alal mubtadiin ing ngatasi wong kang ngawiti suluk ing Allah li annahu krono setuhuni ba'ith yushabbihu iku dadi serupa alaihim ing ngatasi mubtadiin wa yu'asiru lan dadi angel alaihim ing ngatasi mubtadiin al ikhlas opo ikhlas minhu saking al ba'id Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim la ta'lam ma da'a lima nafa'u intifa' wal hath ala tamasuki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha mardati wa qurbi wa thawabi lillah ta'ala amma ba'du diterangkan kelanjutan daripada Eh, pembahasan untuk hati-hati di dalam masalah ria uh, eh, kita disuruh hati-hati di dalam masalah uh, eh, ria karena ria ini bisa menghilangkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadah kita ini cukup banyak karena tentunya kita beribadah ini tujuannya hanyalah untuk Allah bukan untuk manusia kalau anda ini beribadah dan tujuannya hanya semata untuk manusia Maka apa nilai ibadah anda di hadapan Allah Maka itu tidak akan ada pernah hasilnya Tidak akan ada fungsinya di hadapan Allah <coughs> Karena pujian manusia itu <coughs> <coughs> tidak bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Cacian manusia, hinaan manusia juga tidak bisa mendatangkan kesulitan di dalam kehidupan kita. Yang bisa memberikan kenikmatan di dalam kehidupan adalah Allah. Yang bisa menjadikan hidup kita ini susah, penuh dengan malapetaka adalah Allah. Jadi murni kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dimasuki dengan penyakit yang bernama penyakit riak atau amal ghairillah berbuat sesuatu tapi tidak untuk Allah dengan dasar ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin diagungkan oleh orang, oh, atau ibadah berharap sesuatu dari orang maka itu tidak akan pernah ada hasil yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadah yang kita lakukan ini sudah kita rasakan banyak di atas dunia sehingga qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dasdudi rahimahullah dikatakan oleh Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dasduti di dalam nasihat beliau beliau mengatakan alaika bi ikhlasil qasdi lillahi ta'ala wala tatahawanu fi dhalika wa tardha bi talbisi nafsik alaika rahlik hendaknya atas kalian eh, kalau alek ini berarti sesuatu teguran yang bahaya bahaya untuk kalian begitu peringatan besar untuk kalian <coughs> awas untuk kalian Hendaknya kamu menjaga keikhlasan Jaga ikhlas Alaika bil ikhlas Hendaknya atas kalian itu betul-betul menjaga keikhlasan Apa sih ikhlas itu? Yang dimaksud dengan ikhlas yaitu Qasad lillah Melakukan sesuatu perbuatan yang murni ditujukan kepada Allah Itu namanya ikhlas apa saja ngaji karena Allah ngaji Quran karena Allah ngaji kitab karena Allah mondok karena Allah ibadah karena Allah sholat karena Allah Terawih eh rame teraweh karena Allah melakukan apa saja itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Eh, melakukan apa saja, perbuatan apa saja murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena manusia. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Salat karena Allah, ngaji karena Allah, haji karena Allah, itu namanya ikhlas. <clears throat> itu yang harus dihati-hati karena itu jarang sekali kita ini bisa menjaga yang namanya ikhlas. Jarang sekali. Hanya harus dihati-hati dan betul-betul dijaga, jangan sampai kerasukan. Jangan sampai kemasukan dengan tipu daya dan muslihatnya setan karena setan ini tidak ingin manusia memiliki pahala yang besar di hadapan Allah. Jadi kelihatan ada manusia ahli ibadah begitu. Setan datang di BCI diajak untuk ibadahnya itu tidak lagi ditujukan kepada Allah. Di BCI misalnya itu loh kamu dilihat sama ini. Akhirnya ibadahnya karena itu hilang. Kelihatan ahli ke masjid terus istiqomah Jalannya dari dulu ya wis lewat situ itu. Subhanallah, setan BCI. Ya, lewat situ aja. Kalau kamu dilihat orang itu nanti kamu anu begini begini. <clears throat> Akhirnya tujuannya malah kepingin dilihat orang yang di situ. Nah, ciri-ciri amal karena Allah atau bukan karena Allah itu biasanya kalau ada yang dituju merasa enak merasa bahagia jika ada yang dituju. Sholat ngerosok enak karena dilihat sama orang. Begitu orang itu nggak ngeliat lagi, kita nggak enak. Oh berarti itu bukan karena Allah ibadah kamu itu. Anda baca Quran sak jam kuat boleh nih ada orang yang terpandang misalnya duduk di situ. Anda baca Quran sak jam nih kuat. Tapi lagi gak nih sedih lu nggak kuat. Oh berarti ini bukan karena Allah ibadahnya itu. Berarti itu riak kalau sudah ria, ya sudah berarti nggak ada nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alaika bi ikhlasil qasdi Atas kalian hendaknya benar-benar menjaga ikhlas bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Wala tatahawanu dan jangan kalian semuanya menggampangkan fidalika di dalam itu ikhlas Hati-hatilah. Jangan gampangkan masalah ikhlas. Oh, tidak gampang orang ikhlas ini, hadirin. Orang ikhlas ini tidak gampang. Kalau kelas orang umum aja untuk ikhlas berat. Wong kelasnya orang-orang aulia, kelasnya orang-orang wali itu untuk masuk derajat ikhlas itu berat kok. Apalagi kelasnya orang-orang umum. Berat. Jadi jangan ngomong ikhlas itu gampang. Oh, jangan ngomong ikhlas gampang. Apa di dalam derajatnya kewalian itu yang paling berat itu adalah masalah ikhlas. Mereka selalu menjaga masalah ikhlas. Kalau enggak goyang sedikit. Misal seorang ustadz, seorang tokoh masyarakat yang didatangi dengan banyak orang di rumahnya misalnya didatangi gitu. dengan banyak santrinya misalnya. Ini yang paling dijaga sama mereka adalah masalah ikhlasnya mereka. Lah naik terus sedikit saja, wah aku sudah bisa begini. Amalnya hilang, tidak ada artinya sudah. Hilang tanpa arti sudah. Uh, wong saya kisah kampung salaman sampai aku Sedikit saja bangga dengan disalami orang, hancur amal ibadahnya <coughs> wah leono aku wong wong melaku minggir sedikit krek hmm. aku wis anu <coughs> hilang ibadahnya karena indal aulia ashabu mayakunu al ikhlas Paling beratnya di hadapan para wali, para orang-orang aulianya Allah ini, dia menjaga keikhlasan. Sehingga betul-betul amalnya ini murni karena Allah Nanti kelak di akhirat bisa diambil hasilnya Tapi kalau sudah nggak ikhlas Hilang di dunia Ya percuma Lalu yang nanti kalau sudah meninggal dunia nggak bawa dunia Yang kalau sudah meninggal dunia Yang dibawa adalah urusan-urusan ghaibiyah Urusan yang tidak kelihatan Urusan yang sifatnya itu tidak bisa dirasakan di dunia Nanti kalau di akhirat itu Makanya disebut meninggal dunia dunia, meninggalkan dunia. Jadi dunianya nggak ditinggal semua, nggak ada yang dibawa. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah mas'alatul ghaibiyah. Masalah yang gaib, yang tidak tampak dilihat oleh mata. Anda sholat, bayarannya sholat apa? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan dah modeli ganjaran ini ya apa? dah ada. Ini amrun ghaibiyatun namanya. Atau bisa dikatakan amrun eh, amrun ta'abbudiyah sesuatu yang kita lakukan karena kita taat saja kepada Allah dan itu tidak tampak sama sekali sholat baca Quran puasa Ramadan ini semua kan ada ganjarannya semua ini kan ada timbal baliknya ada balasannya dari Allah mana kok tidak kelihatan Loh, karena kita di dunia Dunia ini adalah sesuatu yang kelihatan. Nanti kalau sudah meninggal dunia, maka nih ditinggal atau meninggalkan dunia. Kita meninggalkan dunia artinya meninggalkan barang yang kelihatan masuk ke dalam barang yang tidak kelihatan. Baru bayarannya sholat ketok, oh ini dah bayarannya sholat itu begini bayarannya. Oh ini dah bayarannya orang baca Quran. Oh ini bayarannya orang iktikaf di masjid. Oh ini bayarannya orang yang ahli sholat jamaah di masjid Oh ini bayarannya orang yang menuntut ilmu Kelihatan nanti Karena kenapa? Kita meninggalkan dunia Tapi selama kita di dunia nggak kelihatan para hadirin Oleh karena itu hati-hati Jaga ikhlas betul-betul Murnikan karena Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap apa yang kita lakukan Wala tatahawanu Fidalika dan jangan kita menggampangkan urusan ikhlas Karena itu adalah urusan yang berat Ikhlas ini urusan yang tidak dilihat oleh mata Lah nek mungsu iku ketok moto enak aneh Tapi lek ini tidak kelihatan mata yo ya opo ngantem ini Hah? Kalau musuhnya kita kita mau ke masjid didang sama orang, coba masjid, mantem langsung lek kuat. Ini dok. Ibaratnya itu seperti itu begitulah. Lah nek sing nyegat iki setan ya apa ngantemi setane? Ya apa nyegat? Ya, kalau kita dicegat setan, musuh setan ini gimana caranya? Nah kalau kelihatan enak lek wonge kuru dipeting ae. Lah nek musuh setan kan nggak kelihatan. Oleh karena itu ikhlas ini adalah sesuatu hal yang tidak tampak Lebih repot daripada sesuatu hal yang kelihatan Hati-hati lah ya kalau musuh setan ini bahaya, iman yang bermain. Senjatanya kita ini, pedangnya kita ini iman. Iman kuat, selamat. <coughs> iman tidak kuat, bablas sudah kalah dengan setan. Hmm. Jangan sampai kamu menggampangkan ikhlas dan kamu mau dimasuki atau dirasuki di dalam jiwa kamu dengan Eh, wa tarda bitalbisi nafsik alaika fatahlik fatahlaku maka kamu akan celaka dan jangan sampai kamu mau dimasuki dengan perasaan setan tadi itu dengan riaknya kamu itu dengan lawan kata dengan tahawun tadi itu dengan gampang-gampangannya menggampangkan kamu tadi itu sehingga kamu dimasuki, dirasuki eh, di dalam jiwa kamu untuk menggampangkan. Ikhlas tadi itu meninggalkan ikhlas, ikhlas ngentengkan ikhlas. Kalau sudah ngentengkan ikhlas lama-lama ninggalkan ikhlas. Sesuatu itu kan berasal dari yang sedikit-sedikit. Kita aslinya ikhlas, setan mulai datang sedikit-sedikit, gampangkan ikhlas, gampangkan, gampangkan, ngentengkan, ngentengkan, ngentengkan. Lama-lama jadi remeh. Kita kan sering saya sebutkan bisa itu karena terbiasa. Anda kalau ngangkat beras ya ojo langsung petang sak. Saken bungkuk sing ya. Lek petang sak langsung diangkat. Lek pengin ngangkat beras sak sak itu diangkat biasa Biasakan ngangkat satu sak. Engko lek sak sak itu sudah biasa kamu angkat, ngerasa kamu kuat, tambah lagi satu sak, dua sak. Kuat dua sak kate tambah lagi tiga sak. Lama-lama sekuatnya nanti. Sekuatnya bisa itu kan terbiasa. Dan begitu juga setan itu kalau mengajak tidak langsung spontanitas. Setan itu punya trik dan setan itu punya cara. Kalau mengajak manusia nggak langsung, bos begitu nggak. Orang yang ahli sholat nggak langsung dijak setan maksiat begitu nggak. Kadik sholat weh, ndak um. Ndak. Ndak begitu setan kalau ngejak. Aduh, gampang kok telat telatno didik wis sholat e, wis. Sik jam piro iki kok nanti sholat iki. E. Masih terlalu depan. Nanti ayat terakhir mundur mundur mundur mundur begitu setan sedikit sedikit sedikit gampangkan gampangkan gampangkan gampangkan lama-lama anda biasa menggampangkan anda sendiri ninggalkan sholat, setan mek delok tok. Berhasil setan. Jadi tidak ada orang ceritanya ya, orang berbalik 100% itu seperti membalik tangan itu tidak ada. <coughs> Semua itu perlu proses. Anda yang tidak biasa sholat, ojo moro terus lek sholat witir, sholat duha langsung 8 rokaat. yuk, rong dino tok buyar dua rakaat dulu istiqomah sedikit sedikit ngerasa kuat tambah lagi sedikit kuat tambah tambah tambah tambah akhirnya bisa mampu melaksanakan ibadah dengan banyak dan anda sudah kuat untuk melaksanakan ibadah itu tapi kalau anda menggampangkan sedikit sedikit sedikit sedikit sedikit lama-lama anda akan hancur artinya tidak memiliki pahala di hadapan Allah karena sebab amal yang Anda lakukan tidak didasari karena Allah, tidak ikhlas karena Allah. Itu yang harus kita hati-hati. Hati-hati. Hmm, masalah ikhlas ini anak kira tidak gampang. Nah. Anak kira nggak gampang hati-hati masalah ikhlas kita ya nemen. Untuk itu nanti ini besok <coughs> kita lanjutkan masalah ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka aljannata jannata wa na'udzu bika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah, nas'aluka aljannata wa na'udzu bika minan nar أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang masalah kemarin tentang e, keadaan hati. Karena ini juga tidak kalah penting untuk kita e, apa namanya? Kita mengerti masalah ahwalul qalb, keadaan keadaan hati. Karena penting keadaan hati ini harus kita ketahui dan harus kita kita berusaha untuk mengerti. Allahu Ta'ala Sekarang kita akan menerangkan bayan Bayanu junudil qalbi Kita akan menerangkan tentang masalah Pasukan-pasukan yang ada di dalam hati Pasukannya hati Keterangan tentang pasukannya hati Ya apa keterangan tentang pasukannya hati ini Qala Allah Ta'ala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Wa ma ya'lamu junudal junuda rabbika illahu Falillahu subhanahu fil qalbi wal arwah wa ghairiha minal awalim junudun mujannadah la ya'rifu haqiqataha wa tafsila adadiha illahu wa nahnu al'an nushiru ila ba'di junudil qalbi fahuwa alladhi yata'allaku bi ghardina wa lahu jundan jundun yura bil absar wa jundun la yura illa bil basair <coughs> perhatikan baik-baik <coughs> Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui tentang masalah anggota atau pasukan daripada Rabbika Tuhan kamu yaitu pasukannya Allah illahu kecuali Allah nggak ada yang tahu pasukannya Allah kecuali Allah Nanti jumlah pasukannya Allah ini nggak ada yang tahu kecuali kecuali Allah yang dimaksud dengan pasukan Allah ini apa apa yang dimaksud pasukan Allah ini? Al-Imam Ghazali menerangkan Falillahu subhanahu fil qalbi wal arwah wa ghairiha minal awalim junudun mujannada. Kata Al-Imam Ghazali, maka untuk Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia eh, wal arwah dan di dalam jiwa manusia wa ghairiha dan selain daripada hati dan arwah tadi itu masih banyak lainnya seperti nafsu eh, dan lain sebagainya itu semua daripada alam-alam yang lain-lainnya ini ini adalah junudun mujannadah ini adalah pasukan-pasukannya Allah yang tersusun semuanya itu. Jadi semua itu ada pasukan-pasukannya. Dan tidak ada yang mengetahui secara pasti dan secara perinci jumlah daripada pasukannya Allah kecuali Allah. Kita sekarang ini akan membahas kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya ini, kita ini akan membahas sebagian daripada pasukannya hati. Kita akan membahas sebagian daripada pasukannya hati, yaitu Allah diyata Allah kubirardina dan ini sesuai dengan pembahasan kita. Karena kita akan kan cerita masalah hati. Nah, sekarang pasukannya hati. Pasukan hati kata Imam Ghazali walahu jundan ada dua anggota. Yang pertama jundun yura bil absor. Ada pasukannya hati yang dapat dilihat bil absor dengan mata. Pasukan hati yang dapat dilihat dengan mata wa jundun la yura bil basair eh, la, la, wa la yura illa bil basair dan ada pasukannya hati yang tidak bisa dilihat kecuali dengan mata hati ini yang tidak kelihatan dengan mata jadi hati ini punya dua pasukan punya dua anak buah anak buah yang pertama bisa dilihat dengan anggota badan eh, bisa dilihat dengan mata yang kedua tidak bisa dilihat dengan mata tapi bisa dilihat dengan mata hati dengan perasaan bisa melihatnya wahwa fi hukmil malik wa fi hukmil qaddam wal awan fahada maknal jundi dan itu al junud tadi itu anggota-anggota itu di dalam hukmul malik di dalam kekuasaannya pemimpin. Anggota kan nggak boleh bergerak. Apa kata pemimpin? Nah, ono kan anggota poro-moro polisi apa namanya berangkat perang. Bosnya tidak? ru Lo lo lo nanti kan perang pak. Perang, perang siapa kok ada perintah kok perang ada no. tidak ada. Kalau sudah ada perintah kerahkan uh, ini kompi ini itu itu ini ini ini anggota ini batalion ini berangkat untuk begini. Nah itu baru ada perintah dari atasan anggota bergerak. Oleh karena itu anggotanya hati ini semuanya apa kata hati? Hah? Apa kata hati? Anggota fi hukmil khaddam wal awan. Anggota ini posisinya seperti pembantu dan penolong. Nah, ini harus kita mengerti dulu. Anggota ini diingat-ingat seperti pembantu dan penolong. Fahada maknal jundi dan inilah yang disebut dengan arti daripada anggota sebenarnya. Jadi anggota itu tidak boleh berbuat kecuali sudah ada perintah. Fa'amma junduhu al musyahidu bil ain. Fa'amma dan adapun anggotanya hati al mushahid yang bisa dilihat bil aini dengan mata anggota hati yang bisa dilihat dengan mata. Apa ini? Fahuwa aliyat tangan. Tangan ini kan anggotanya hati, pasukannya hati ini, anak buahnya hati. warrijil kaki, anggotanya hati ini. Walain mata, waludun telinga, walisan mulut, wasairul a'dha' adh-dhahirah Seluruh anggota badan kita yang kelihatan itu adalah pasukan atau anggotanya hati. Hah? Mata ini apa kata hati? Kalau hatinya anda ini cinta kebaikan ya otomatis matanya anda nggak ngelihat kecuali yang baik kan begitu. Kalau hati anda itu baik otomatis anda akan memerintahkan telinga anda tidak akan mendengar kecuali yang baik. Hati anda baik otomatis telinga, mulut, mata, seluruh anggota badan Anda lah akan berjalan di dalam yang baik karena kontrolnya adalah kontrol yang baik. Rajanya adalah raja yang baik. Fa inna jami'a khadimatun lil qalbi. Maka itu semua sesungguhnya adalah nurut pembantu menolong daripada apa yang ada di dalam hati hmm? wa musakhkharatun lahu dan memberikan kemudahan untuk hati hati mau nyolong siapa yang bantu memudahkan untuk nyolong tangan kaki membantu hati untuk berjalan tangan membantu hati untuk mengambil apa yang dia mau dari hatinya yang dicolong hati mau baca Quran kaki yang berjalan ke tempat Quran, tangan ngambil Quran, mata membantu melihat Quran, mulut membantu hati untuk membaca Quran. Jadilah semuanya itu. Apa kata hati semua? Fawal al-mutasarrif wal muraddidulaha dan hati ini yang menggerakkan dan yang membolak-balikkan semuanya yang ada di dalam tahtanya dia yang ada di dalam anggotanya dia jadi apa kata hati wis pokoknya makanya kan eh, apa namanya hati ini sentral hati itu sentral apa kata hati kalau hatinya baik ya baik orangnya kalau hatinya jelek ya jelek orangnya hatinya jelek orangnya itu jelek perlakuan daripada orang itu semuanya tergantung apa kata apa kata hati ya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Semoga Allah memperbaiki kekurangan yang ada di hati kita. Semoga Allah mensucikan kotoran-kotoran hati kita. Dan semoga Allah memberikan kesempatan untuk hati kita bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam bulan Ramadan bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin dan semoga hati kita penuh dengan rasa yakin kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antawabbir rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamamil usul ma'mur ila Rasul Muhammad wa billah. وأصول وفروع بالحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى رويدنا وأيديكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عامة من سجد الأبي عمر بن محمد بن عبد القادر وسجد مسجد محمد بن عبد القادر بن محمد الذي شهر بابا مر من سالم بن مسلم الحبشي وأصول وفروع وقرب خير وجد أمينة زوجة الأباء أمينة وأصول وفر شبنا الآن دنيا كنت نصلي جامعة كاملة آخرة بنادي صلاة العقبة الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة